Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man walah wa ba'd <clears throat> Pada ayat yang <clears throat> Menyebutkan tentang perihal Musa alaihissalam dalam melakukan dakwah atas perintah Allah Subhanahu wa taala mendakwahi Firaun maka mengajak saudaranya Harun Ayat tersebut terdapat dalam Toha dari ayat yang ke-29 dan seterusnya. <clears throat> Kemudian dalam bab ini pula ialah apa yang disebutkan oleh para ulama di antaranya seperti Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah dan juga dalam tafsir beliau pada akhir surat As-Saff pada qaulu ta'ala كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala amiran ibadahu al-mu'min Allah perintahkan hambanya yang mukmin ayyakunu ansaran lillah hendaknya menjadi penolong-penolong Allah. Fi jami'i ahwalihim dalam segala hal mereka. Bi aqwalihim wa af'alihim wa anfusihim wa amwalihim dengan ucapan mereka, dengan perbuatan mereka, dengan diri dan jiwa mereka, dan juga dengan harta-harta mereka. Tentunya barakallahu fikum Nabi Isa dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mampu untuk melakukan tetapi Allah Azza wa Jalla perintahkan agar ada hamba-hamba mukmin yang bersama nabinya dalam hal membela agama ini, dalam hal berdakwah, dalam hal tarbiyah. Juga dalam perkara ini ialah apa yang Allah kisahkan tentang Dulkarnain Kita dapati pada akhir-akhir Al-Kahfi yaitu surat Al-Kahfi bahwa Ya'juj Ma'juj satu kaum yang mereka itu membuat kerusakan yang luar biasa di muka bumi. Sebab itu mereka-mereka yang ingin teristirahatkan dari gangguan Ya'juj Ma'juj menjumpai sosok Qarnain yang diharapkan mampu untuk berbuat sesuatu Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan qalu ya dal qarnain. Inna ya'juj ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka pun mengeluhkan. Berkeluh kesah kepada siapa? Dzulqarnain. Kembali bahwa seorang dalam perkara-perkara yang keluh kesahnya itu dia melihat, dia menilai mampu kepada sosok seorang yang mampu untuk menyelesaikan, mengurai, mencarikan jalan keluar. Itu semua tidak bertolak belakang tentang syakwanya seorang yang semestinya hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam bab ta'awun. Karenanya mereka mengatakan fahal naj'al laka kharjan ala anna ja'al bainana wa bainahum sadda maka bolehkah kami mengupahmu membayar upah membayar upah atas suatu perbuatan yaitu untuk membuat antara kami dengan mereka yaitu siapa ya cucu Majud sebuah benteng, sebuah dinding, pembatas sehingga mereka tidak barakallahu terkena tentang kerusakan-kerusakan yang merajalela yang dilakukan ya jujur makjuj. Apa yang dijawab oleh Dulkornain Saat mereka meminta kornain untuk berbuat sesuatu dan diupah. Memberikan apa? Bayaran. Qala mamakkani fihi rabbi khairun. Jawaban kornain bahwa apa yang Allah anugerahkan kepadaku berupa kemampuan, kekuatan itu lebih bagus, lebih mulia di sisiku ketimbang upah yang akan kalian berikan ketimbang apa? Upah yang akan kalian berikan. Tetapi lihatlah bahwa Dulkarnain tidak berjalan sendirian. Fa'ainuni biquwah, Bantulah aku dengan kekuatan. Kalaulah Allah menghendaki untuk berjalan sendiri dan berbuat sendiri, la fa'al. Akan terjadi dan akan dilakukan aj'al bainakum wa bainahum radma akan aku buat antara kalian dan mereka itu sebuah dinding yang akan menjadi penghalang sampai pada kisah yang barakallahu fikum kita dapati pada surat Al-Kahfi yang barakallahu fikum menunjukkan bahwa Dzulqarnain tidak berjalan sendiri. Padahal telah menyatakan apa? Apa yang Allah anugerahkan berupa apa? kini kekuatan, kemampuan itu lebih baik ketimbang upaya yang kalian apa? Yang kalian janjikan yang akan kalian berikan Fabarakallahu fikum. Lalu Dzulqarnain pun mengatakan sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Atuni zubaral hadid." Datangkanlah kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa bainas sadafain ketika barakallahu fikum telah berada pada puncak yaitu kedua puncak potongan-potongan ditata dan pada kedua puncak gunung dan telah sama qalan fuhu maka tiuplah yaitu adanya api hatta ida ja'alahu naran ketika telah menjadi seolah-olah besi yang ditata dadi telah merah seperti api qala atuni ufrid alaihi qitra datangkanlah kepadaku tembaga yang mendidih dan aku curahkan aku tuangkan coba kira-kira kekuatan seberapa yang dimiliki manusia untuk mencurahkan yang dikatakan tembaga yang mendidih Tabarakallahu fikum tetap dalam kondisi itu pun Allah Azza wa Jal menjadikan bahwa Dzulqarnain tidak berjalan sendiri Kemudian barakallahu fikum dalam bab ini pula bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karenanya para ulama juga menyebutkan bahwa sebuah permisalan yang sangat jelas, yang terang, yang gamblang bentuk ta'awun da'wiyah itu ta'awunnya para sahabat bersama nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Bertaawunlah para sahabat. Ketika dalam perang Ahzab, orang-orang musyrikin bersekutu untuk masuk ke Madinah maka di situ muncullah sosok seorang Salman Al-Farisi. Seorang yang berasal dari Persia. mengumumkan usulannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di tempat kami itu ada siasat. Kalau sebuah perkampungan, sebuah negeri kemudian akan diserang musuh, dalam kondisi keadaannya tidak mampu melawan yaitu sebanding dari sisi pasukan dari sisi peralatan dan yang lain barakallahu fikum kata Salman kami membuat parit kami membuat apa parit dan diterimalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatlah apa yang disebut parit atau khandak. Kaget orang-orang musyrikin. Kaget orang-orang kafir. Ini dari mana seperti ini? Fabarakallahu fikum ma'asyiral ikhwah. Dan Nabi pun tidak kemudian beliau merasa menyendiri tetapi bersama sahabatnya beliau pun juga tidak kemudian terkesan untuk kemudian menyuruh-nyuruh tetapi juga ikut bersama-sama sahabatnya bahkan barakallahu fikum tatkala dalam kondisi nampak yaitu kelaparan yang sangat perut harus diganjal dengan batu pernah belum mengalami kelaparan supaya tidak masuk yang masuk itu angin diganjal perut kita. Pernah belum merasakan seperti itu? Kan demikian. Tapi beliau juga merasakan bahwa sahabat-sahabat yang lain tentunya juga mereka kelaparan. Tatkala meminta untuk dibuatkan makanan dan sahabat tahu sajian yang kemudian dikehendaki Nabi tetapi porsi yang terbatas namun Nabi saw memahami sahabat-sahabat juga mengalami serupa Akhirnya pun beliau pun berdoa kepada Allah agar diberkahi. Ternyata makanan yang disiapkan yang pada asalnya hanya satu porsi tetapi mencukupi sekian banyak sahabat. Sebuah barokah. Masyaallah ikhwah, barakallahu fikum juga dalam contoh-contoh yang lain. Dalam perihal dakwah di masa sahabat terjadi orang-orang yang mereka itu tidak semuanya berada pada satu pekerjaan, satu tanggung jawab. Dicontohkan bahwa para sahabat seperti di sana ada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid Amr ibn As demikian pula yang lainnya barakallahu fikum mereka dalam kondisi orang-orang yang dipilih Rasul memiliki keutamaan-keutamaan siasat dalam peperangan kemampuan dalam memimpin peperangan terlebih Khalid bin Walid sampai-sampai ada pada kalbu para sahabat kalau perang yang memimpin Khalid bin Walid tidak akan mengalami apa kegagalan kita mengenal bahwa di zaman Umar bin Khattab diturunkanlah Khalid bin Walid dari posisi yang sebelumnya menjadi panglima untuk menjadi seorang yang biasa saja kalau kita kira-kira ya kalau kita kira-kira demi maslahat, demi kebaikan untuk diri kita, mohon maaf mohon maaf kami melihat pada anda itu ada sesuatu yang insya Allah kalau kemudian anda turun dari kedudukan dan jabatan akan menjadi kebaikan untuk diri anda sendiri kira-kira kalau itu diarahkan kepada kita apa yang akan kita jawab lu memangnya kamu tahu siapa saya kan begitu ya kadang seorang memandang saudaranya memandang seperti itu perkara yang mengkhawatirkan ini orang kalau kemudian diorangkan terus, diposisikan terus membahayakan. Saudara-saudaranya menegakkan nasihat. Afan ya akhi, biar yang lain yang memegang ini. Kami memandang ada sesuatu yang barakallahu fikum tidak baik dan kurang menyelamatkan diri Anda. Turunlah dia. Kan begitu? Jazakallah khair. Iya, saya faham semacam ini. Dengan lapang dada. Fabarakallahu tapi umumnya kita memang para kawafikum tipenya yaitu orang-orang yang suka. Kalau pandangan manusia itu apa? Tertuju kepada kita. Walaupun kita bukan orang yang berbuat. Walaupun kita bukan orang yang berbuat. Misal. Dalam apa? Komunitas. Dalam hal ketika seorang barakallahu fikum eh, ada kegiatan yang sifatnya di situ berlangsungnya pendidikan. Yang namanya pendidikan itu kan banyak faktor yang menunjang, ya tidak? Bukan hanya seorang membutuhkan siapa yang mengajar, kadang juga membutuhkan fasilitas. Ada sebagian yang dulu para pelafikum ingin meniru jejak dakwahnya Syekh Mukbil. Betul di sana dulu Syekh Barakallahu Fikum fasilitas-fasilitas yang ada itu tidak selengkap fasilitas yang ada pada kita di bawah pohon kadang belajar kan begitu ya kelas-kelas di situ tidak ada kadang di masjid kalau kemudian pelajaran bareng-bareng sana ada halakoh sana ada halakoh itu kadang-kadang kita apa tertalbiskan yang kita dengarkan guru yang di sini apa guru yang di sana kan begitu ya tidak Wong kita saja kalau membuat ruangan, kemudian penyekatnya itu dinding yang tidak permanen, itu kadang-kadang sang murid bingung. Kami kami dengarkan yang di sebelah ini loh, ribut semua kan begitu. Ya tidak. Baik. Sebagian mengatakan, sudahlah kalau dakwah itu tidak perlu mengada-ada. Gampang kok bisa di bawah pohon pisang, kan begitu ya. Coba dipraktekkan kalau kira-kira seperti itu di negara kita hujan deras nggak apa-apa sambil hujan-hujan kan begitu Allah musta'an sampai ada yang mengomentari ya. ketika dibuat kelas-kelas kemudian diberi fasilitas misalnya ada meja ini cara-cara yang menjauhkan manusia dalam hal belajar dari barokah namanya barokah itu seorang berhalakoh tidak kemudian berada dengan meja-meja halakoh mutar dalam masjid lagi. Nah, dan tidak perlu pakai apa? Jenjang, tidak perlu pakai halako-halako. Klasikal modanya. Semua dari mulai yang usianya 90 sampai usia 5 tahun duduk bareng. Nanti saya siap akan membeda-bedakan ini porsinya yang anak 5 tahun, ini porsinya yang 7 tahun. Kira-kira kalau dibarengkan pelajaran kita habis isya mungkin nggak selesai sampai subuh ya. Nah, tetapi pada kenyataannya semua akan tidur, kan begitu ya. Mungkinkah kemudian kita bisa menjangkau musawa yang semacam itu? Mungkinkah kemudian kita bisa memberikan porsi yang tepat, yang baik dan yang sempurna? Fabarakallahu fikum. Seperti itu. Gaya yang kadang-kadang seorang mengaku-ngaku dengan mengatakan muridnya Syekh Mukbil dan ingin meniru jejak dakwah beliau. Masjid Masjid itu kalau di keramik itu itu berarti menghiasi masjid dan Nabi melarang. Nabi melarang daripada apa? Memperindah masjid. Terus bagaimana? Ya lantainya pakai tanah sajalah, pakai pasir sajalah. Laut di sini berapa kilo kalau dari sini? Hmm? Kalau ke laut cari pasir pantai itu berapa kilo dari sini? Jauh ya? Di mana pantainya? <laughs> Kalau cari keramik kan di dekat-dekat sini kan banyak ya. Hmm. Kadang orang memaksakan untuk cari pasir laut jauh sana. Nah, yang namanya pasir, lebih-lebih tanah di sini kan tanah apa namanya di sini? Tanah merah ya. Kira-kira kalau sholat, sebagian anak-anak kadang nggak pakai sandal masuk, terus kemudian nempel, nempel di pasir. Orang melihat seperti apa nanti kira-kira? Kalau ada tanah, kemudian kecampur pasir, orang melihat seperti apa? Kan kotoran ya kok masjidnya jorok seperti ini apa seperti ini ahlu sunnah kalau sholat itu dalam kondisi apa masjidnya seperti nabi seperti rasul lah kalau meniru nabi dan rasul jangan hanya lantainya semestinya juga apa atapnya kan begitu ya sudah pakai pelepah daun kelapa saja sehingga kebocoran juga nggak masalah Allah mustahil kita tidak bermakna kemudian dalam berdakwah mengajak orang untuk kemudian takalluf fauq taqatina kita tidak mengajak kepada ikhwa kepada saudara kita yang membantu dalam dakwah itu untuk apa bertakalluf mengada-ada dalam pelaksanaan dakwah diada-adakan sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan di atas kemampuan kita Fabarakallahu fikum sebab itu pada sebagian pihak ketika barakallahu fikum kadang diorangkan dia tinggal duduk mungkin tinggal mengajar segala urusan sudah ditangani oleh ikhwah yang ngurusi dapur sudah ada tinggal beres yang ngurusi makanan santri sudah beres yang kemudian mengurusi masalah listrik sudah tinggal beres. Tinggal mungkin dia mengajar dengan tenangnya. Tetapi barakallahu fikum tidak banyak mensyukuri. Tidak banyak mensyukuri. Tidak banyak kemudian menghargai. Bahkan seandainya terjadi sesuatu yang di situ kekurangan, kesalahan, dia akan lebih cepat untuk kemudian memarahi dalam muamalah-muamalahnya ini kenapa kok begini? Ini kenapa kok begitu? Nah, ya afwan saja pada sebagian seorang pendidik di satu tempat yang mungkin dia sudah diusatkan ketika ada sebuah bangunan masalah bagaimana tiang mau didirikan itu pun jadi konflik pantas tidak kira-kira kan demikian Fa-barakallahu fikum Sebagian orang begitu ketika ada banyak yang membantu Kemudian berjalanlah dengan baik Dia tidak bersyukur Atas apa kepedulian ikhwan-ikhwan yang di sekitarnya Bahkan kalau ditanya loh kok pondoknya bisa bagus Siapa kalau bukan saya kan begitu Padahal tinggal beres, tinggal terima beres dia Nah Demikian pula di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada Umar bin Khattab yang urusannya juga lebih besar mengurusi masalah apa yang ada pada muskilah setelah terkhusus wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya ketika pasukan yang akan dikirim untuk melakukan ekspansi perluasan daerah kemudian banyak sahabat yang mengusulkan jangan dikirim pasukan negara kita sedang mengalami apa satu musibah yaitu wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap Abu Bakar tidak menggagalkan dan membatalkan apa yang sudah menjadi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap diberangkatkan pasukan itu sebagian ulama mengambil pelajaran bahwa ternyata pada fikih Abu Bakar itu luar biasa bahwa pasukan yang dikirim itu menunjukkan bahwa walaupun kondisi negara sedang mengalami yaitu Makkah atau Afwan Madinah yang waktu itu sedang mengalami ditinggal wafatnya Nabi seolah-olah semua mereka berada pada keresahan tetapi musuh-musuh Islam melihat-lihat bagaimana dikatakan mereka dalam kondisi kacau sementara pasukan peperangan masih juga dikirim masih juga apa dikirim menunjukkan bahwa kekuatan yang barakallahu fikum ada pada Islam tetap Allah azza wajal berikan pertolongan dan Allah berikan taufik dalam bab ini di sana ada pula sahabat-sahabat yang lain Kamu'ad bin Jabal demikian pula Ibnu Abbas demikian pula Ibnu Umar apa yang mereka lakukan yu'allimunan nas mengajari manusia Ibnu Abbas ketika masih mudanya itu mengajak yang lainnya untuk belajar untuk mengajak yang lainnya belajar dan dikenali oleh Nabi SAW bahwa dari masa kecilnya pada Ibnu Abbas itu ada apa? tanda-tanda apa? kefakihan tanda-tanda kefakihan mereka orang-orang yang kemudian mengajar di sana pula ada Abu Hurairah di sana pula ada siapa? Ada Abu Hurairah yang beliau dengan siap menahan laparnya menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dalam waktu yang cukup pendek 4 tahun. Tapi beliau mengalahkan dalam hal menghafal hadis dari Nabi dalam hal jumlahnya ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Begitu. Ada pula sahabat-sahabat yang lain mengurusi urusan-urusan yang lainnya. Begitulah dalam ta'awun dakwiyah, ta'awun tarbiyah. Ada seorang yang mengurusi tentang fasilitas. Tadi yang kita sampaikan bahwa tatkala seorang mengadakan e, dan menyelenggarakan program pendidikan, itu banyak faktor pendukungnya. Kadang fasilitas meskipun kita tidak tertumpu bahwa fasilitas menjadi satu-satunya berapa banyak orang-orang yang dikatakan punya fasilitas tetapi dalam program belajar dan mengajarnya halakoh-halakohnya tidak berjalan dan berapa banyak tempat-tempat yang fasilitasnya kalau boleh dikatakan itu memelaskan tetapi walhamdulillah Allah berkahi Allah apa? Allah berkahi penuh dengan ta'awun kerjasama saling bantu membantu nah di sini membutuhkan kepada sebuah kepedulian membutuhkan kepada sebuah kepedulian dan semua tentunya barakallahu fikum harus andil banyak di tempat-tempat yang sering merasa bahwa dari dulu hingga sekarang walaupun telah menjadi orang-orang yang dikatakan senior, kenal dakwah sudah lama tapi karena dalam kondisi pada sebagian itu ada kemalasan-kemalasan dalam hal belajar, akhirnya apa? tertinggal dan dibalap disusul oleh orang-orang dan teman-teman yang lainnya. Syekh barakallahu fikum yaitu Syekh Mukbir rahimahullah itu perhatian beliau sangat besar kepada siapapun. Suatu ketika ketika beliau e, menyampaikan pelajaran itu seringkali beliau menanya apa yang sudah kamu tulis yang pernah kita dapati salah satu <clears throat> tolabah yang berasal dari negara kita Indonesia. Kebetulan dia belum bisa menulis. suatu ketika ketika menulis rawi, di sana ada mungkin syu'bah, di sana ada rawi-rawi yang lain. Naam barakallahu fikum, ada Sufyan Tsauri. Dia tulis pakai bahasa Indonesia. Duduk di sampingnya Syekh. Kata Syekh, "Yang kamu tulis tadi apa?" Dilihat. "Ini apa?" katanya. <laughs> "Ini apa?" semangatnya si anak tadi untuk menulis ya, Sufyan Thawri ditulis pakai bahasa Indonesia kan begitu ya dan bahasa Indonesia bukan Inggris ya Indonesia bukan Inggris dalam hal ejaannya kaget sih loh kenapa kamu tidak nulis dengan bahasa Arab kan begitu maka beliau mengatakan coba diajari anak ini kan begitu kadang beliau juga melihat kepada yang lain yang sudah tua naam kamu si fulan ya tentunya dengan apa penghormatan hendak ya fulan Bahkan kadang-kadang beliau terhadap orang-orang tua kadang apa? Mengatakan syekhnya kan begitu ya. Dikatakan syekh fulan. Penghormatan bahwa dia orang tua. Ketika, nah kenapa kamu tidak menulis? Kan begitu ya. Mana e, kertasmu? Mana buku tulismu? Mana penamu? Kadang sang orang tua tadi punya uzur. Saya tidak bisa baca dan saya tidak bisa nulis. Kan begitu ya? saya tidak bisa membaca dan saya juga tidak bisa menulis. Diberikan udur oleh beliau rahimahullahu taala. Di sisi lain, beliau kadang marah luar biasa. Kita mengenal, kita mengenal bahwa e, metode yang pernah kita dapati bahwa di sana adalah apa? Dibukanya durus, misalnya diumumkan akan dibuka pelajaran ini baik dalam bahasa Arab, dalam mustola, dalam fikih maupun dalam yang lainnya. Nah kadang-kadang sebagian anak-anak didik yang baru yang menghendaki sebuah mata pelajaran nulis. Ya Syekh kami menghendaki pelajaran ini. Beliau baca. Kadang beliau menanya siapa yang mau mengajar. Ketika tidak ada yang bergerak menunjuk jari. Kadang beliau menunjuk engkau wahai si fulan. Kamu ajarkan ilmu ini. Seorang yang ditunjuk kadang-kadang mengatakan saya sibuk dengan pembahasan saya. Saya sibuk dengan karya-karya saya. Kata Syekh dengan kesal dan jengkelnya kadang-kadang la barakallahu fi bahthika. Semoga Allah tidak memberikan barokah pada pembahasan yang kamu lakukan. Sementara banyak orang-orang yang dalam kondisi membutuhkan aunuka, membutuhkan bantuanmu dalam hal apa? Mengajar Fabarakallahu fikum. Sebab itu kebakhilan itu bukan dalam hal harta. Kebakhilan juga terjadi dalam hal ilmu. Kebakhilan juga terjadi dalam hal manfaat. Seorang tidak mau memberikan manfaat kepada saudaranya. Seorang juga tidak mau memberikan apa? ilmu kepada saudaranya. Ayol ikhwah, barakallahu fikum tentunya menjadi sebuah kepastian dalam perkara berjalannya dakwah dan terbiah. Tidak mungkin seorang itu berjalan sendiri tanpa bantuan yang lain. Sebab itu barakallahu fikum hendaknya para ikhwah bangkit. Jangan kemudian dengan mengatakan oh saya nggak disuruh, saya nggak diajak, kan demikian. Salah satu contohnya dalam hal apa? Tarbiyah Berapa banyak anak-anak kita yang dalam kondisi tatkala mereka itu sudah mulai ada kesenangan menghafal Al-Quran. Tentunya membutuhkan kepada apa? Perhatian yang lebih, waktu yang lapang, waktu yang lebih longgar, waktu yang lebih luas, waktu yang lebih panjang. Tentunya kalau hanya ditangani satu dua orang dengan sekian banyak murid, tidak akan tertangani. Membutuhkan aun, membutuhkan kepada pertolongan saudara-saudara kita. Sempatkan waktu dalam sehari walaupun kadang hanya satu jam untuk membantu misan dalam hal apa? Tasmi. Mendengarkan hafalan apa? Anak kita atau anak saudara kita? Anak-anak kita atau anak saudara kita? Demikian pula dalam hal-hal yang lain. Demikian pula dalam hal-hal yang lain. Dalam hal memperhatikan kehidupan para tolabah atau memperhatikan tentang bagaimana perkembangan hidup anak-anak kita. Kadang kita mendapati apabila seorang anak yang itu bukan anak kandung kita, anak tetangga kita, atau anak saudara kita yang lainnya melakukan sesuatu yang tidak baik dan semestinya harus langsung dibimbing, kadang kita hanya lewat. Wong itu juga bukan anak saya kan begitu ya. Barakallahu fikum. Tidak mungkin ayol ikhwa kehidupan. Terlebih kalau sudah terbentuk sebuah komunitas, kemudian masing-masing orang berjalan sendiri-sendiri. Lebih-lebih tadi, seorang merasa bahwa dirinya mampu berjalan tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Ahibbati fillah Barakallahu fikum Su'ila Fadilatul Syekh Ibn Bas rahimahullahu taala tentang ma ta'awun fi dakwah ilallah. Apa hukum seorang itu saling tolong menolong, bantu membantu agar terlaksananya dakwah ilallah. Kita mengenal bahwa dakwah ilallah menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah itu kan banyak barakallahu fikum caranya. Kadang dengan mau mau'izah, memberikan apa? ceramah, memberikan nasihat. Di sana ada pula mendakwai orang dengan cara apa? Agar mereka itu barakallahu fikum memahami Islam dengan bertahap. Ya, dengan istilah kita apa? Membuat halakoh, adanya pelajaran bertahap bahasa Arab dari mulai dasar terus bertingkat dan bertingkat dan berlanjut dalam ilmu-ilmu yang lain terus bertingkat dan berlanjut dan berlanjut demikian pula barakallahu fikum kadang kita dalam berdakwah melalui majlis-majlis mimbar-mimbar mimbar Jumat misalnya mimbar Jumat tidak sepantasnya Allah musta'an di sebagian tempat satu ma'had dibaca ketidakharmonisan hubungan asatidah yang di situ. Kalau Ustadz naik mimbar pasti ngomongnya begini. Besok dibantah lagi oleh Ustadz yang berikutnya. Kalau ini semua dibaca oleh mad'u, dibaca oleh yang di bawahnya, dibaca oleh ekwan-ekwan ini ada apa ya Ustaz Tuhan ini? Kemarin kok ngomong begini ya khutbahnya? Kok terus kemudian Ustaz ini naik lagi, dibantah lagi. Ini ada apa lagi kan begitu ya? Fabarakallahu fikum. Jangan sampai demikian. Mimbar Jumat bukan tempatnya untuk seperti itu. Bahkan Allah Azza wa Jal menjuluki dengan apa? Fas'au ila apa? Zikrillah. ida nudiya lis min yomil jum'ah wadarul bayi, Tinggalkan jual bayi. Kemudian apa? Fasauila dzikrillah. Bersegera kepada zikrullah yang dimaksud ialah apa? Istima' apa? Al-khutbah. Beri manfaat. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting. Urusan-urusan yang penting dalam agama ini diberikan taksilat, kaidah-kaidah yang bagus, mapan, targhib wa Haf dan yang lainnya mau'idah dan yang lainnya ketimbang seorang hanya dalam kondisi tadi balas membalas tabarakallahu fikum bahkan yang tidak terlupakan ialah bagaimana kepedulian kita ketika dakwah bukan hanya sekedar manfaatnya kepada apa komunitas yang ada di tempat kita saja mencoba untuk kemudian berkembang mengembangkan sayap istilahnya. Disabari satu dua satu dua, ada yang tertarik. Masjid-masjid yang lain dikembangkan pada kalafikum Membutuhkan ta'awun, perlu ada seorang yang menjadi mas'ul siapa yang kemudian mengkoordinir para khutoba. Kan begitu. Walaupun dia orang yang tidak bisa khutbah, tapi mencatat, afan Ustaz, besok jadwalnya ke sana ini masjid ada minta lagi siapa kira-kira ustadz yang pas kemudian untuk menjadi khotib di sana terus berkembang berkembang dari dua masjid, tiga masjid, empat masjid di sebagian tempat itu kadang dalam setahunnya membackup seratus kali khutbah tempat-tempat yang berbeda-beda bahkan lebih kadang sebagian nah kalau kemudian dia sendiri yang menangani dan tidak mau barakallahu fikum untuk kemudian mengajak yang lainnya mampu tidak kira-kira satu bulan kan berarti kali empat begitu ya empat kali berapa berarti Hah? dalam setahun kali dua belas ya berapa jadinya Hah? <laughs> Kalau 4 dikalikan 12 jadinya berapa? Hah? 48 kan begitu. Kalau tadi misalnya ada 100 tempat yang meminta khutbah. Difotokopi? Nah. Kan demikian. Kalau dia sendiri yang menangani, ya tidak. Subhanallah. Berkembang dakwah. Belum lagi menangani masalah majelis-majelis ta'lim, Karena itu juga merupakan apa? Bagian dakwah ilallah, Terbiah. Tabarakallahu fikum. Kita juga ingat dulu di Damaj itu kalau pas Jumat disiapkan kendaraan sebagai apa? Fasilitas transportasi untuk mengangkut para khutoba. Kadang pakai mobil pick up ya. Yang dikatakan bak terbuka. Di bawah nanti diturunkan, turunkan, turunkan begitu. Kalau sudah selesai nanti pulang disebut begitu di masa-masa dulu masjid-masjid Syiah itu masih membolehkan alusunnah khutbah di situ dan tidak ada pembunuhan kan begitu luar biasa manfaatkan fursah-fursah yang demikian ini karena ahlul batil juga mereka semangat untuk abah menanamkan kebatilan kita lihat syaitan bahwa dalam memusuhi orang-orang yang soleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik juga gencar, gigih. Tidak putus asa. Sebab itu barakallahu fikum juga seorang manakala apa? ingin menyebarkan kebaikan dalam hal tarbiyah wa dakwah. Ditanyakan kepada beliau khasatan annal ba'dha yakul annahu minal bid'ah al-muhdatsah. Lebih khusus dalam pertanyaannya, sebagian orang menganggap bahwa ta'awun dalam dakwah itu sebuah kebid'ahan, hal yang baru, hal yang dibuat-buat, hal yang diada-adakan. Qala rahimahullah at-ta'awun matlub fi dakwah ila Allah wa fi kulli khairin. Kama qala ta'ala namanya ta'awun itu sebuah perkara yang dituntut. Sebuah perkara apa? Yang dituntut. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jal beritakan dan dalam hal kebaikan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah, saling bantu membantulah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Juga beliau sebutkan tentang surat Al-Asr. Kemudian kata beliau, "Fa'idza dhahaba jama'atun da'wa" Jika kemudian ada beberapa orang pergi untuk berdakwah ففي حسني maka dia telah berada pada suatu kebaikan qala wa ta'awanu fi ayyi baladin wa fi ayyi makan alal birri wa taqwa dan juga hendaknya mereka bertahun dimanapun mereka berada, dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Hada min husnil asya. Ini termasuk barakallahu fikum kebaikan dari perkara-perkara yang diselenggarakan oleh seseorang. Kemudian beliau pun juga menukilkan tentang perihal bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus diutus ya, salah satu contohnya 70 sahabat yang mereka itu kurra para pembaca apa Quran diutus untuk mengajari ke suku-suku kabilah-kabilah yang ada di Arab agar mereka itu bisa mengajari kepada mereka tentang sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikirim diutus mereka demikian pula barakallahu fikum beliau juga menyebutkan bahwa al-maksud dan yang dimaksud anna ta'awun ala dakwah yang dimaksud dengan istilah ta'awun dalam dakwah ialah irsyadun nas mengarahkan membimbing manusia liyushajji ba'dhum ba'dha ketika dalam dakwah itu ada bentuk ta'awun maka termotivasi sebagian mereka atas yang lain terkuatkan terkokohkan seperti tadi Nabi Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah azza wajal untuk menjadikan ada pendamping. Siapa itu Harun? Agar menjadi kuat dan tidak sendirian dalam hal apa? Menyampaikan agama. Waliyatadzakkaru fima bainahum dan supaya mereka saling ingat mengingatkan sesamanya juga barakallahu dalam bab ini beliau juga mengingatkan bahwa ketika dakwah itu dibangun di atas ta'awun, tidak sendirian. Diingatkan mereka supaya tetap berada pada ilmu wal amal. Tetap berada pada ilmu dan amal. Walitabassaru dan supaya mereka itu dalam dakwah di atas basirah. Wahada fihi khairun kathir. Kalau sampai terwujud yang semacam ini, maka akan tercipta kebaikan yang banyak. Lakin alaihim tetapi wajib atas mereka an yataharrau biadillatih au ayataharrau al-haqqa biadillatih untuk betul-betul mereka itu dengan seksama memperhatikan memilih dan mendakwakan kebenaran tentunya sesuai dengan dalil sesuai dengan apa dalil adanya dalil wa yahdharu al-asalib Al-munafirah dan hati-hati. Hati-hati dari perkara-perkara yang di situ mengandung cara uslub yang bisa membuat orang lari anil hak dari kebenaran. Kalau kita sendirian, itu kadang-kadang kita merasa bahwa sudah bagus. Tapi kalau kemudian bertahun maka satu dengan yang lainnya saling melihat tentang kekurangan dan kelebihan. Al mukmin mir atau apa? Akhi, seorang mukmin itu menjadi cermin saudaranya. Wa alaihim. Demikian pula sebaliknya ayat taharo al asalib al mufidah an nafiah untuk mereka pilih. Mereka perhatikan cara-cara yang di situ bermanfaat, yang berfaedah. Allati tuwaddihu al-haqqa wa tubayyinu. Cara tadi yang bermanfaat tadi adalah sebuah cara untuk menjelaskan, memperjelas tentang kebenaran dan lebih lebih barakallahu fikum membuat perkara yang hak itu semakin nampak dan terang wa turaghibu fihi demikian pula agar seorang itu dimotivasi senang kepada kebenaran wa tuhadhir minal batil Demikian pula agar dengan cara-cara yang bagus tadi seorang bisa memperingatkan perkara kebatilan. Fahada ta'awun matlubun bisyarti al-ikhlas lillah maka ta'awun ta'awun yang semacam ini sebuah ta'awun yang dituntut dengan catatan sebuah persyaratan seorang hendaknya mengikhlaskan hanya untuk Allah. Wa adamu qasdir was Dan jangan dalam bertawun tadi punya maksud, punya tujuan, yaitu apa? Riaan was sum'atan. Pamer, pengen dipiji, pengen dinilai, pengen dihormati, pengen dilihat tentang hasilnya, kemampuannya, didengar oleh orang banyak tentang hasil dan kemampuannya wa ayyakuna ala ilmin wa basirah dan hendaknya dalam bertawun tadi dibangun di atas ilmu dan juga apa? basirah. Ayolah ikhwah. Barakallahu fikum. Poin yang berikutnya beberapa dalil yang dijadikan oleh para ulama tatkala mereka membicarakan masalah ta'awun dalam perkara dakwah ilallah ataupun dalam perkara terbiah ayat yang tadi telah kita singgung pada al-maidah ayat yang kedua wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan Juga barakallahu fikum <clears throat> beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini pula yang disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah dalam menguatkan tentang masyru'nya, matlubnya, disyariatkannya dan dituntutnya dalam bertawun yaitu qauluhu alaihi salatu wassalam yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana fi hajati akhi Barang siapa yang dia itu punya jiwa berta'awun, menolong, membantu saudaranya, Kanallah fi hajatih. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membantu dia, akan menolongnya. Kelengkapan daripada riwayat tersebut ialah wallah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi Allah azza wajal itu terus akan menolong hamba saat si hamba tadi punya kepedulian yaitu menolong apa saudaranya bahkan Nabi saw dalam perihal ketika seorang itu memiliki khadim seorang yang membantunya la tukallifuhum janganlah kamu bebani mereka dengan beban-beban yang berat yang berlebihan Qala fa in kalaftumuhum fa'inuhum. Jika kalian berikan beban-beban maka bantulah mereka. Bantulah mereka. Yang terakhir barakallahu fikum tentang pembahasan kita ialah keutamaan dalam perkara ta'awun. Keutamaan dalam perkara ta'awun. Dalam perkara ta'awun yazidu juhduhum dalam bertaawun itu menambah kesungguhan mereka misalnya orang itu kalau sendirian kan begitu merasa berat tapi ketika ada yang membantu, yang menolong, kemudian rame-rame dikerjakan dalam hal apapun. Dalam pekerjaan, dalam hal misalnya para kalau mengajar, dia tidak akan merasa sendirian. Akan menambah tentang kesungguhan mereka yasilu al-ghardu bisur'ah wa itqan maksud dan tujuan yang diinginkan itu akan segera terlaksana dan segera sampai bahkan dengan bagus akan dia apa akan dia dapatkan Yang kedua, yuwaffar al-waqt wal juhd. Waktu dan kesungguhan tadi akan lebih longgar dengan bertahun-tahun. Yang semestinya kalau pekerjaan ya walaupun kadang sedikit, walaupun kecil. Ibaratnya kalau misalnya seorang mengangkat bata itu sepuluh, ya kan? kalau dia kerjakan sendirian dan dia itu mampunya hanya mengat satu-satu berapa kali bola balik kan 10 kali kan begitu ya tapi kalau kemudian bareng-bareng nah, bahkan lebih jumlah manusianya kan begitu tentunya akan cepat terselenggara waktunya semakin longgar semakin cepat selesai dan waktunya semakin apa longgar semakin bebas wal mar'u dikatakan qalilun binafsih kathirun biikhwanih orang itu kalau sendirian itu sedikit yang dia dapatkan ya tidak orang itu kalau sendirian manakala mengerjakan sesuatu dikatakan almaru mar'u qalilu binafsih kathirun biikhwanih kalau dia sendirian mengerjakan itu hasilnya hanya sedikit yang dia dapatkan tapi kalau kemudian bareng-bareng dipikul bareng-bareng para kalau dikerjakan bareng-bareng maka hasilnya apa? Banyak. Nah. Demikian barakallahu fikum. <clears throat> Di samping itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad aunuka dhaif bantuanmu kepada orang yang lemah bifadli kuwatik dengan kelebihan kekuatanmu sodakah terhitung sodakah kamu ada kekuatan ada kemampuan ada keutamaan kamu bantu saudaramu yang lemah tadi sudah terhitung kepada sebuah sedekah. Akhir daripada apa yang kita sampaikan dalam perkara ini ialah seorang hendaknya la yaskhar wa la yastahzi. Jangan menghina, jangan meremehkan, jangan merendahkan tentang apa yang dilakukan orang lain ketika dalam dakwah itu telah ada sebuah kesepakatan untuk bareng-bareng dipikul dengan kata lain untuk bertawun misal seorang kadang-kadang barakallahu fikum kemampuannya hanya sedikit kemampuannya hanya seperti itu jangan kamu apa merendahkan dia jangan kamu mengejeknya jangan kamu menghinakannya Kenapa yang demikian ini? Yang semacam itu ialah mu'inu syaitan. Membuat syaitan terbantu untuk kemudian seorang dalam kondisi pecah. Retak hubungan. Karenanya sebagian dalam kondisi tersakiti. Oh dibantu. Barakallahu fikum. Semestinya dalam kondisi terima kasih malah nyalahkan. Nah malah ngecek kan begitu ya akhirnya apa lari karena tadi diingatkan oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala hati-hati hati-hati dalam bertaawun jangan sampai keliru memilih cara yang membuat orang lari membuat apa orang lari maksud dan tujuan kita bertaawun ialah bareng-bareng seorang kemudian untuk barakallahu sama-sama membantu, sama-sama memikul tapi gara-gara uslub cara-cara kita yang tidak baik banyak orang yang lari. Yang akhirnya seorang tidak mau peduli. Fabarakallahu fikum <clears throat> yang dengannya seorang hendaknya apabila ada satu kesalahan pada saudaranya misal Naam. Dalam hal-hal yang sesungguhnya tidak sepantasnya untuk diperdebatkan. Karenanya para ulama ada istilah amrun la musyahatu fil istilah misalnya. Sebuah perkara yang tidak layak untuk dikatakan sebuah perkara itu apa? Diperdebatkan. Dia bukan sebuah perkara yang punya kapasitas untuk diangkat diperdebatkan. contoh ya dalam hal mengajar misalnya perihal-perihal yang ada pada eh, Naam barakallahu fikum pendapat Ahlun Nahwi kita tahu tentang adanya apa pendapat di kalangan Basriun dan kufiun Basriun dan kufiun apakah mungkin dalam hal i'rab takdim wa ta'khir mubtada wa khabar dan seterusnya nah kadang-kadang mungkin sebagian kita para fikum kencang dalam hal memegang tentang pendapat yaitu apa ahlu al ilmi dalam bab lughatul arabiyah ketika ada temannya berbeda dalam hal pendapat kencang pula dia dalam hal apa dalam hal apa menyoroti membantahnya padahal tidak perlu semacam itu karena memang dia bukan kapasitasnya untuk diperdebatkan. Ya sudahlah musamah kan begitu. Ya? Lapang dada ya sudah berjalan begitu saja. Nah, juga mungkin kita mengenal dalam masalah qiraah, qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Apabila kita dapati banyak masyayikh yang mengisyaratkan bahwa memperdengarkan anak-anak itu mujawad yaitu kiraah yang mujawad kiraahnya Mahmud Al-Husari kan begitu ya yang kita dapati beliau dalam membaca itu tentang mad yang dikatakan lazim tidak berilizam kemudian sampai kepada panjangnya menghitung empat kali huruf empat kali ketukan enam kali huruf enam kali ketukan kan demikian Demikian pula barakallahu fikum sebagian dalam hal mengucapkan kha. disebabkan mengatakan kok terlalu kotor. Ha. Kadang orang mengatakan kok dibaca seperti itu. Akhirnya perdebatan muncul. Satu mengatakan jangan dijadikan dia sebagai pengajar, jangan dia dijadikan sebagai pentasmi begitu. Padahal apa? Sebuah perkara yang tidak sepantasnya untuk apa? diperdebatkan. Nggak layak itu. Para ulama saja dalam perkara-perkara yang layak diperdebatkan, misalnya khilaf. Khilaful afham, perdebatan yang luar biasa. Sampai-sampai kadang-kadang sebagian ulama pedas dalam mengomentari kesalahan dalam memahami. Itu saja mereka hatinya siap. Lapang dada mereka. Dalam hal apa? Khilaf tadi. Walaupun jika dibaca perdebatan yang sengit tetapi dalam prakteknya mereka tidak sampai kepada apa tasyajur yaitu kencang tidak mau duduk bersama tidak mau bermajlis bersama apalagi tidak mau bersalaman gara-gara tadi billah dalam masalah fikih dan seterusnya itu semua membutuhkan kepada kesiapan hati juga barakallahu fikum dalam perkara yang seringkali ikhwan juga perlu agar lapang dada biasanya muncul para fikum benih-benih tumbuhnya yaitu hubungan yang tidak baik kala melakukan tadi ta'awun yang sifatnya kepada membangun satu tempat mengadakan satu fasilitas yang jujurnya kerja bakti ya kan begitu ya di sana ada hal-hal yang barakallahu fikum ya. Sebuah pekerjaan itu kalau dikerja baktikan itu akan cepat dan bisa selesai dan bagus. Tapi ada pula kondisi-kondisi yang kadang kalau dikerja baktikan malah bubar kan begitu ya. Justru rusak. Nah, seharian nggak rampung, berdebat, ukurannya, berdebat dalam hal menghadapnya, berdebat dalam masalah berapa lebarnya, berapa tingginya, perdebatan semua karena masing-masing mengusulkan. Tabarakallahu Naam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan Fabi rahmatillah lintalahum Dengan sebab semata-mata rahmat Allah Wahai Nabi Muhammad SAW engkau menjadi sosok yang lembut kepada para sahabat walau kunta faddan ghalidal qalb lan fadlu min hawlik seandainya kamu seorang yang kasar dan keras maka orang-orang yang selama ini bersamamu akan lari menjauh Fabarakallahu fikum seorang demikian kadang-kadang memang terkesan ini kalau ngomentari pedes banget kan begitu ya ini ngomentari kalau ngomong kadang-kadang sampai ya namanya orang masing-masing punya kepekaan diomongi dengan satu gaya bahasa yang sesungguhnya tidak tinggi pun dia sudah apa sudah tersakiti maka Allah azza wajalla perintahkan fa'fu anhum wastaghfir lahum maafkan mereka mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala wasyawirhum fil amr wa amruhum syura bainahum di ayat yang lain urusan orang-orang mukmin itu memang bermusyawarah sesama mereka bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak urusannya yang seringkali bermusyawarah dengan sahabatnya tadi dalam perangan perang Ahzab beliau menerima usulan siapa Salman dalam perang-perang yang lain kadang beliau menerima usulan seperti usulannya Umar dan yang lainnya. Dalam banyak hal. Banyak para sahabat, eh, banyak para ulama seperti Imam Malik, demikian pula Syekh bin Sa'di rahimahullah ketika menyebutkan perkara Nabi diperintahkan untuk bermusyawarah dengan sahabatnya tidak bermakna bahwa Allah Azza wa Jal tidak memberikan keutamaan pada nabinya untuk kemudian menentukan memilih sesuatu yang tepat tetapi demi taklif agar hati Nabi dan para sahabatnya itu apa? terjadi kedekatan. Tidak ada jenjang, tidak ada sekat. Dekat Nabi dengan para sahabatnya. Di sebagian kita kadang-kadang barakallahu fikum alot, keras, nggak mau menerima usulan orang lain padahal dia bukan orang yang pandai dalam mengapa pandai dalam hal merancang sesuatu karenanya barakallahu fikum Al Hasan Al Basri menyebutkan annas thalath manusia itu terbagi tiga rajulun rajulun orang memang betul-betul orang apa maknanya apa dikira jin separuhnya begitu rajul rajulun yaitu dikatakan dhumasyurah dia seorang yang mudah dalam perkara bermusyawarah wa dia juga pandai bahkan kadang-kadang kalau bermusyawarah seringkali hasil musyawarah itu berada pada kesimpulan tepat yang diusulkan begitu ini orang kalau bermusyawarah masya Allah tapi seringkali itu kembalinya kepadanya karena apa? Tepat, bagus begitu. Walaupun saudara-saudaranya diajak, ayo gimana ini ada masalah ini. Gimana baiknya? Padahal ujung-ujungnya sesuai dengan apa? Dengan ide dia dan memang dia orang yang pintar. Idenya seringkali tepat. Yang kedua, barakallahu seorang yang dikatakan Lahurai punya ide tapi apa? Laisa lahu masyurah. Dia tidak mau bermusyawarah. Idenya ada banyak tapi tidak mau bermusyawarah. Kan ada tipe orang seperti itu, ya. jalan sendirian, kerjakan. Lo kenapa kok begini? Ujung-ujungnya harus dibongkar, kan ya. harus diginikan, digitukan. Karena tadi, karena tidak musyawarah. Yang ketiga buruk, laisalahu ra'i wa laisalahu apa? masyura. Idenya sering salah, enggak pernah diajak apa? Enggak pernah mau musyawarah. Parahan begitu ya. Idenya seringkali meleset. Gagal kalau punya ide. Enggak pernah musyawarah. Iya kan? Makanya kata beliau, rajul rajulun wa rajulun nisfur rajul wa rajul laisa rajul. Ada orang yang mengutuh apa bukan kelelakiannya orang yang orang orang separuh orang, orang yang bukan orang. Tapi ingat dia bukan jin ya. Dia orang, orang. Dia masya Allah durai. Ide-idenya bagus, tetapi dia juga dhu dia Diajak musyawarah itu gampang sekali, bahkan mengajak. Ini kami merancangkan begini gimana kalau kita musyawarah, kan begitu. Ya. Yang kedua tadi apa? Dia punya ide, tetapi dia laisalahu masyurah. Dia bukan orang yang tipenya gampang diajak musyawarah. Itu namanya apa? Nisfur rojul. Badannya separuh manusia, begitu? Tidak. Nah, orangnya separuh saja dia. Nggak tahu separuhnya apa. Yang ketiga, yang dikatakan lah rojul, dia bukan orang. Nah terus apa kan begitu ya? Tadi dikatakan ialah kondisi ketika seorang memang ide-idenya tidak pernah tepat, laisalahu ra'i Walaisalahu Dia bukan orang yang punya ide tetapi juga enggak pernah mau diajak musyawarah. Fabarakallahu fikum dalam musyawarah itu akan pasti menghasilkan perkara kebaikan. Bahkan banyak eh, ungkapan-ungkapan uh, ungkapan -ungkapan, sebuah hasil yaitu pekerjaan itu seandainya dengan musyawarah walaupun ketika barakallahu fikum selesainya itu ada kekeliruan, ada kesalahan lebih dicintai ketimbang tanpa masyurah, tanpa yaitu musyawarah walaupun kadang tepat. Karena apa? Dalam bermusyawarah itu pasti di sana ada apa? Di sana ada keutamaan-keutamaan bukan hanya sekedar yaitu barakallahu fikum semata-mata seorang bagaimana menghasilkan tapi juga tadi taklif hati manusia itu perlu didekatkan merasa diajak merasa dilibatkan itu kadang lebih penting walaupun kadang-kadang tadi ya, ya makanya tadi kadang-kadang saya katakan sesuatu itu kalau kadang-kadang kalau digotong royong kan eh, ada gotong royong itu kadang-kadang hasilnya kesana kemari kan begitu coba kalau dengan tukang iya naam tapi akan keluar biaya kan begitu ya dan juga kadang-kadang tukang itu barakallahu fikum pada sebagainya tidak memperhatikan masalah bagaimana dia ketika bekerja sebagian tukang kadang-kadang bawa HP setel musik sambil kerja kan begitu ya. mandorotnya besar nah Taib Kemudian tentang hal-hal yang terkait dengan kelapang dadaan seorang membantu saudaranya juga terkait dengan aktivitas yang ada pada sebuah tempat misalnya ma'had. Tidak kemudian bermakna barakallahu fikum bahwa seorang yang memang sudah punya profesi, misalnya dia profesinya, kemampuannya dalam sebuah bidang, itu pun seandainya dia dengan lapang dada dan dia punya kemampuan untuk mengurusi keluarganya, maka tidak mengapa bagi seorang kemudian dia curahkan waktunya adapun masalah urusan keluarganya dia pun mampu untuk kemudian menopangnya tapi jangan sampai kemudian saudara-saudara kita yang sudah mencurahkan waktunya mencurahkan waktu pikirannya tenaganya dan keluarganya terbengkelai karena tadi kesibukannya luar biasa diberikan penuh di ma'had kemudian dari kita tidak ada perhatian. Karenanya sebagian anak-anak kita kadang-kadang kan ketika ditanya, Abi kemana? Abi kerja, kerja apa? Kerja bakti, kan begitu ya. <laughs> Identik kadang-kadang kalau istilah kerja bakti kan tidak mendapat upah, tidak mendapat imbalan. Nah, Barakallahu fikum tetap dalam perkara ini semua kita semua kita harus betul-betul adanya riaya karenanya Para ulama ketika menyebutkan tentang hikmah al-hakim, seorang yang hakim ialah yura'i mad'uwin. Mereka yang betul-betul memperhatikan. Memperhatikan mad'u. Memperhatikan saudaranya, semua yang terlibat, semua yang kemudian berkecimpung, semua yang kemudian andil, sama-sama kemudian apa saling memperhatikan jangan sampai kemudian ada unsur yang di mana seorang membuat saudaranya terbengkelai dari perhatian. Ayol ikhwah Barakallahu fikum Demikian yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan kali ini Topik yang mudah-mudahan e, Memberi manfaat kepada kita semua Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa ta'awun Yang kita jalani dalam hal terbiah dan dakwah Kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas al wa taqwa dan para fikum terhindar dari perkara al-itsmiul udwan dari perkara dosa dan permusuhan. Semoga bermanfaat ada tutur kata yang kurang sopan dan juga tidak berkenan mohon dimaafkan kita akhiri kita cukupkan subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi akhiru da'wana anil rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh